Bismillahirrahmanirrahim Al-Imam Abdullah bin Ala bin Haddad beliau mengatakan dan daripada bentuk tafakur yang mempunyai faedah begitu besar untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tafakur apa yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang soleh, hambanya yang taat, yang takwa kepada Allah dan apa ancaman yang telah diancamkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana di kedua hal tersebut mempunyai samarah buah yang cukup baik untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jelas ketika kita mendengar apa yang dijanjikan oleh Allah, innal abrara lafi na'im. yasiru Diberi kemudahan, diberi kedudukan lahum darajat dan yang lain-lain adalah sesuatu hal yang indah yang membuat kita tertarik untuk berbuat taat kepada Allah dan sebaliknya dengan kita mendengar ancaman yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka hamba-hambanya yang melanggar perintah Allah adalah suatu hal yang membuat kita takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah ada haul dari itulah ada manakib Dari itulah ada perkumpulan Yang di situ kita mengenang Ketinggian derajat seorang hamba Allah Dalam beribadah dan bermujahadah di muka bumi ini Kita kalau haul ya Dengar, kan Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Sekar radhiyallahu taala anhu nal manala min maqamil siddiqiyah ya. Habib Abu Bakar mempunyai kedudukan yang mencapai siddiqiyah beliau sampai batasan bertemu dengan Rasulullah ya Qodoh beliau mendapat keridhaan dari Allah kira-kira pulang hal itu tambah kepingin maksiat atau tambah kepingin taat kalau datang haulnya ulama itu loh pulang dari situ itu kok terus rasanya kepingin maksiat apa kepingin taat rasanya kita ya Allah mau jadi kayak mereka ya Allah anak kepingin taat ya biasanya kalau sudah gitu sembayangnya tambah khusyuk ya. sembayangnya tambah meningkat kenapa habis hadir haul mendengar akhbar cerita tentang bagaimana yang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kaum solihin itu untungnya itu samarahnya dia mengingatkan begitu mulia ya samarah atau buah yang diberikan oleh Allah bagi kita yang seperti itu dikatakan mahabbatus suhada kalau sudah hadir hall atau membaca manakibnya solihin kita cinta dengan orang soleh wahamlun nafsi ala itiba'ihim anak harus bisa kayak mereka wal amal bi amalin anak harus beramal seperti amal mereka wa takhalluq bi akhlakin mereka akhlaknya Masya Allah saya juga ingin berakhlak seperti mereka wa bughdul benci dengan orang-orang yang jauh dari Allah ya anak tidak mau kadang-kadang kita perlu baca sirah tentang bagaimana Abdullah bin Ubay Raisul Munafikin tentang bagaimana mereka Abu Jahal, Abu Lahab ya. Wa subhanallah begitu jauhnya mereka dari Allah ini membuat kita benci dengan orang-orang yang seperti itu jangan sampai kita punya perasaan punya amalan yang sama dengan amalan mereka nah Itulah untungnya kita itu mengenang sejarah kaum solihin belum lagi di situ ketika kita mengenang kaum solihin ada faedah-faedah yang lain belum lagi sirnya belum lagi barokahnya belum lagi rahmat yang turun di majelis ketika kita mengenang kaum solihin nah, maka itu jadi Perlu kita ketahui. Ya. Kalau kita hadir tepat seperti itu langsung di benak kita, ini majalah tafakur. Anak mau hadir mau tafakur, bukan cuma mau barokah. Ente hadir haul di Solo buat apa? Mau tafakur. Dengar dulu gimana mujahadahnya bali Habsi mau tafakur. Bukan cuma sekedar mau barokah, mau rahmat, itu semua ada tapi ibadah paling tinggi tafakur apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka kaum solihin. Mereka sama saya sama kita. Apa terus kayak Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, Habib Abu Bakar, Habib Abu Bakar, Habib Muhammadnya itu bukan kutub yang besar yang seperti terus punya anak kutub mujahada eh, mujahadah hingga jadi orang yang besar di antara kita. Habib Ali Habsyi memang abahnya orang besar, tapi tidak terus nurun gitu terus jadi orang alim ada mujahadahnya nah ini loh maknanya apa maknanya kita semuanya bisa kayak mereka tidak ada yang tidak bisa semuanya bisa hanya tergantung semangat kita hanya tergantung bagaimana kita mempunyai niat semangat untuk beribadah seperti mereka mendekatkan diri kepada Allah mereka bisa nyampe kita juga bisa nyampe tidak mungkin mereka nyampe kita tidak tidak mungkin asati bagi yang memberikan kepada mereka kekal sampai detik ini masih memberikan kepada kita sekalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada diri kita cinta kaum solihin hingga insya Allah kita bisa meneladani sifat mereka amin ya rabbal alamin sampai mana brawo. بسم الله الرحمن الرحيم من حق الأخ على الأخ أن يثني عليه في غيبه وفي حضوره بطريق شرعي فإن ذلك مما يزيد في صفاء المودة وقد روى طبراني وغيره إذا مدح المؤمن يعني الكامل في وجهه رب الإيمان في قلبه لأن المؤمن الكامل إذا مدح شكر الله شكر الله على ستر نقائصه وإظهار محاسنه فيزيد إيمانه بذلك ثم لا يخفى عن ذلك إنما يكون قبل صفاء المودة وصحتها أما إذا صفت المودة وصحت فإن ثناء حينئذ ليس بجيد وأنشدوه إذا صفت المودة بين قوم وصح غلاؤهم سمجفنا Bismillahirrahmanirrahim daripada haknya seseorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah an yuthni alaih jangan berat-berat untuk memuji kalau ada kebuatan yang baik dipuji fi ghaibihi au fi hudurihi baik dalam keadaan di belakangnya maupun di depannya di belakangnya gimana fulan masya Allah kalau mutolak sampai malam masya Allah ya jangan jangan berat untuk memuji ya kadang-kadang kita ini khususnya orang Indonesia berat untuk memuji walaupun sebaik apa perbuatannya nanti kadang-kadang kita cuma ngomong alhamdulillah Masya Allah lumayan enak lumayan tidak mau ngomong enak lumayan ya. kayak berat untuk memuji seseorang jangan puji nggak apa-apa asal ditoriki syar'i dengan cara yang ditentukan syariat jangan berlebihan kalau puji berlebihan namanya itirok ya itirok itu berlebihan tambah karu-karuan Ya, biasanya apa? Murid sama gurunya. Aduh. Murid sama gurunya. Kalau saya kadung senang apalagi mungkin habis dikasih uang. Gurunya dipuji. Anak punya guru, Masya Allah. Kenapa? Kutub. Anak punya guru wali. Semuanya kalah dengan guru Tahu dari mana ente? Ente senang sama guru itu wajib. Ente memuji guru ente wajib tapi di kadar sesuatu yang ente tahu jangan nambah-nambahin anak punya guru Masya Allah kenapa bos kayak Nabi Muhammad sudah iya. kadang-kadang sampai segitu oh anak punya guru Masya Allah nah, ini kelebihan tidak ada semua habaib sampai datang itu tahu apa itu datang ke dia itu untuk ngambil barokah atau mau justru ngasih barokah akhirnya yang ada malah faliyadzubillah itu namanya bukan toriku syar'i uji apa yang ada pada beliau uji apa yang ada ente lihat temen ente karim loman dermawan uji yang ada yang tidak ada jangan dipuji Ya. Fa'ina dhalika mumayyizu fi sofa'il mawaddah. Atau di depannya, di depannya kalau itu lihat temen ente baik, masya Allah ente tak lihat-lihat nanti masya Allah sekarang akhir-akhir ini merojak ente zen, insya Allah insya Allah kasih istiqomah sama Allah kasih puji tidak apa-apa ya. tapi ingat di batasan yang ditentukan tariku syarat Insya Allah dengan hal tersebut akan nambah sofail mawaddah ya wah terima wah masya Allah nanti anak didukung anak sama teman anak merasa hatinya dapat dukungan nah ini kan baik masya Allah anak didukung ini akan terjadi ketika apa namanya kita konsekuen teman kita baik teman kita maju ya disukung jangan terus ditutup tutupi ini baru-baru aja ini bisa kayak gini yang pertama tidak kayak gini nah, itu jangan supaya tambah safail mawaddah apapun yang baik di tuh menentik dipuji jangan berlebihan dikatakan waqad warada at-tabrani wa ghairu idza mutihal mu'min yaknil kamil orang mukmin khususnya para aulia itu paling senang dipuji Robal imanu fi qalbi. Karena aulia dan kaum mukmin yang kamil itu kalau dipuji roba imanu. Tambah imannya. Kenapa? Li anal mukminul kamil idza mudih Allah. Tahu enggak bedanya mukmin mak kamil wali Allah dipuji sama ente dipuji tahu bedanya apa? Kalau mukmin wali Allah itu dipuji, Masya Allah, Hadal Habib balagh ma balagh min rutabil awliya wa min rutabil rijal وهذا الحبيب من علامة من علامة الدنيا من فخر العالم ya. ini Habib adalah orang yang alim di dunia ini orang yang sampai rohbat yang tinggi bertahalak seperti akhlaknya Rasulullah kita puji depannya tahu enggak langsung apa di hati mereka di galbi syakarullah ala satrin Alhamdulillah orang-orang ini nutup aibnya Allah ini nutup kepada hatinya orang-orang aibnya anak Padahal semestinya tidak seperti itu Tapi ditutup sama Allah pertama Wa idhar mahasini Alhamdulillah Allah kok menampakkan ke hati mereka Ke mata mereka perbuatan baik saya Fayazitu imanu kudalik ya. Wa ya, ya Allah begitu besar pemberian Allah Syuhudul minna Allah begitu besar memberikan karunia sama saya itu di hati. Nah, itu kalau wali Allah, orang kamil, orang sempurna dipuji. Kalau ente dipuji, Masya Allah, ada alim, nah mana alim. Ya. Ini adalah orang yang berakhlak. Ya, kan memang akhlaknya zen. Nah, akhirnya apa? Ente tambah dipuji, tambah sombong, tambah rusak ente. Makanya kayak ente-ente, kayak kita orang gak usah dipuji. Pujian itu racun buat kita. Tidak justru kita tambah maju, tambah kita mundur. Hanya saya Ali kalau dipuji orang dilempar batu, lemah dilempar. Us, diam, jangan muji nanti. Padahal saya Ali siapa? Pantas untuk dipuji, semakin tambah imannya. Tapi beliau tidak mengajarkan kepada kita yang masih kurang. Tidak, pujian itu tidak baik. Kita dipuji ya sama orang, masya Allah, apalagi depan orang itu merusak kita punya amalan ibadah. Jadi kalau kita dipuji orang langsung hanya ah, orang harap. Wah, anak lebih tahu dari dia. Anak dibilang orang soleh. Wah, anak tahu. Anak lu sembahyang kurang khusyuk, dibilang orang soleh. Lebih apa? Nah ini kadang-kadang ada orang apa? Ya khududban, atau ya khubusyak wa ya turubul yakin. Orang ini yakin kalau ente ini orang ini berkendak ber, ber, pendapat itu ente ini orang baik, orang ahli ibadah, itu pendapat orang ini. Orang ini kan tidak tahu inti inti tahu, inti ini bukan orang ahli ibadah. Ente kalau ibadah itu yang namanya tidak eh, ikhlas sama Allah, kemudian banyak juga tidak khusyuk ya Terus gara-gara dipuji, inti masya Allah betul, ya, pikir-pikir betul omongan orang ini, karena ini ahli ibadah. Nah, akhirnya apa? Yang yakin diri ente, ente tinggal, yang syak ente ambil omongan orang yang tidak yakin itu yang diambil omongan terus keyakinan itu tinggal kenapa karena pujian orang maka itu kalau mau mukminul kamil mukmin yang baik kita puji dan kemudian di antara ikhwan kalau ada memang khuslah hamidah perbuatan yang baik wah masya Allah puji supaya dia nambah Cuma bukan terus kita puji-puji terus berlebihan dalam puji yang akhirnya akan justru membuat dia semakin baik, semakin buruk melihat dia lupa diri bahwa dia adalah orang kurang. Kemudian beliau mengingatkan tuh malaikat tadi kain namanya kuno kebesokan lawan Dan pujian ini sebelum sudah sebelum mendapatkan sofa ulmawadah sebelum kita itu sama-sama sofa ulmawadah kita ini belum saling cinta sebelum kita ini saling hati sudah ber, sudah bersatu kita kalau sudah sofa'in mawadah sudah saling masya Allah, mahabbalillah wa semuanya. Kalau sudah seperti itu sudah usah. Tapi kalau belum kita ngikat persaudaraan dengan teman kita, masya Allah, nanti ahli khair, ini, ini semua. Sampai dia itu percaya sama nanti terus itu juga dipuji sama dia supaya dia percaya. Kalau sudah tidak usah bersujian. Mengapa? Ujian itu supaya nanti sih supaya saling apa nonton dengan kita. Oh, tidak orang ini tidak ada apa-apa sama aku, itu yang dipuji dia juga gitu oh iya ini orang tidak ada apa-apa putihnya dipuji nah itu supaya menunjukkan bahwa di antara kita nggak ada apa-apa kalau sudah tahu tidak usah dipuji ya wa amma idza sahhatil mawaddah wa sahhat idza sahhatil mawadda wa sahhat fa inna sanahaina idzin laisa bijayyid ya kalau sudah buat apa puji-pujian tidak baik idza mawadda wa baina qaumin wa sahha kalau sudah baik mahabbah di antara kaum dan mereka sudah saling membantu sumi jatara tidak manfaat yang namanya pujian wa min haqqil al-akh 'alal akh an yukrimahu idza warada ya. dan daripada haknya seorang saudara dengan saudaranya lain kalau datang di ikram ahlan kif bukhair bkhair ahlan ikram bi an yatalaqahu bi wa talabatul wajh datang senyum nggak pernah mana memang nggak senyum nggak ada ikram ya wa yaqul bil inaq in kana rajulan kalau temannya itu laki-laki kalau perlu kalau lama tidak ketemu dipeluk yo ya, dipeluk masya Allah menunjukkan kerinduannya ada min hakil ah al ah ya wa yakhruj lausai'an yigihi min bahkan kalau perlu beberkan untuk dia kalau untuknya lidah lidahnya dibeberkan suruh duduk punya teman ada min ah min hakil ah alal ah ya masya Allah ikram takzim jangan balik bagi orang balik ya balik itu sudah datang ke rumahnya Hah, lapor laporin nanti ya ada apa di sini Kisah ada orang datang silaturahmi tanya ada apa di sini ya ada mau mauze ikram sama seorang duyun itu wajib apalagi saudara saudaranya sendiri akrim muliakan mereka ya. asal memang duyufnya punya akhlak punya adab tapi kalau duyufnya nggak punya akhlak nggak punya adab ya duyuf seperti itu beri haknya sudah tinggal aja ya tidak baik ومن حق الأخ الأخ أن يوسع له في المجلس إذا رآه Dikelah-kelah kalau kita hadir majelis dia di depan, tidak ada tempat. Kosong. Kalau memang ada kosong dipanggil. Senang dia. Ini kenapa? Dikatakan ada kain tadi kamu ayah situ kita kuyak mau ada. Oh, alhamdulillah diperhatikan sama teman anak. Nah, ini penting dikasih tempat di majelisnya. La yuki marrojul arrojul rajula majelis itu majelis yajlisu lakin afsahu bi ihsanillahu lakum. Bukan terus caranya orang yang dipanggil suruh duduk terus dia pergi, ini pergi enggak. Tapi apa? Ifsah, ifsahu. Apa? Diluaskan suruh duduk, bukan itu orang pergi. Eh, alam. Eh, Muhammad, halo, pergi masuk di belakang aja. Lah, ada salah caranya seperti itu. Kenapa? Tidak akhlak itu baik sama yang ini, tidak baik sama yang lain. ifsahu ومن حق الأخ الأخ أن ألا يدعوه باسم فقط ومن وصية بعضهم إذا ناديت أخاك فعظمه ya tasbut mawaddatuh ya. kalau perlu min hakil akal an la yad'uhu bi ismihi faqat kalau ente mau lebih sofa mawadahnya lagi, jangan anda memanggil saudara anda dengan namanya. Siapa? Namanya seumpama Harun. Eh, Run, Run, Run, Harun. Kita kurang dipanggil uh, ah, Syekh Harun uh, Syekh Harun ya Habib Habib Harun ya, Ustaz Harun ya akhi akhi ya akhi Harun tambahan seperti itu itu ta'zim ya Allah orang ini kok cek baiknya sama tak pernah manggil nama manggilnya itu Ustaz Habib ya akhi ya tergantung daripada dia apa dia kalau Ustaz panggil Ustaz kalau dia seorang paman sudah mau oleh Habib kalau tidak dia Sayyid kalau tidak dipanggil dia ya, Ah ya malah minimal ah, Akhi ya Akhi Harun ya Akhi ya Akhi ya, seperti itu panggilan seperti itu adalah panggilan yang mulia ya wa min al-jafa'il al ah nidahu al-khali anil kunyah wal laqab atau kalau tidak panggil dengan kunyah apa kunyah itu mulai dengan ab Om kalau dia sudah punya anak panggil siapa namanya oh dia anak Soib ini punya anak namanya Musa ya ya Abu Musa ini panggilan sunnah ya Abu Musa ya banyak Musa ya, panggil namanya langsung kalau orang Arab apalagi kalau dipanggil anak nama anak itu Abu Musa itu seneng nah sekarang di Indonesia di Jakarta sudah mulai ya, sudah mulai apa kadang-kadang di di Jakarta saya sekarang perhatikan orang-orang mulai kalau namanya anaknya namanya Musa abahnya Musa ini abahnya Musa ini ya. jadi tidak dari panggil namanya Harun dan ini abahnya Musa mau kenalan dulu abahnya Musa ada nama dia itu mau menggelari anak mau menggelari dirinya dengan nama anaknya ya itu namanya kunia ya, Abu Musa kalau bahasa Arab ya Abu Musa ya Abu Musa Abu Nabi Musa dan lain-lainnya awal lakot ya lakot ya apa lakotnya ya Zainal Abidin ya, lakot ya Zainal Abidin ya Ustaz ya ya Toyib ya orang yang baik ya Toyib ya, ya Zain ya, itu ya, itu nama lakot yang baik walau khusyada ya Sayyid wa kadzalik wa ahfaduh ya ghaibatan wa hadaru ya begitu juga bahkan cucu-cucunya wa ahfad anak dan cucu-cucunya baik ada atau tidak itu adalah salah satu apa namanya hak subhanallah hak yang didapat di kitab selain al-ahwal betul-betul memberikan kepada ente haknya. Kita kalau sudah baca Lanwar itu sudah tahu betul pokok haknya ukhuwah itu banyak. Hari ini kita dapat haknya ukhuwah tadi apa pertama? Puji apa? Kalau ada khoslah baik uji, cuma jangan berlebihan. Nah, untuk apa? Sofaul mawaddah kalau sudah cukup nggak usah. Yang kedua, kalau datang di ikromi bisa di apa di ditakdim, ikram yang betul-betul. Kalau ketemu tidak ketemu lama, Allah tunjukkan kerinduan. Kemudian yang ketiga, anwasik lalu ke majlis. Ya jangan terus bujuk-bujukan tidak lihat ya atau apa kasih tempat tanpa memikirkan atau tanpa mengusir orang yang ada di situ. Kemudian yang keempat, yang kelima, namanya, nah, namanya jangan jangan jangan namanya dengan namanya, tapi namanya dipanggil Zaid ya Anak lihat Habib Umar aja kadang-kadang kalau manggil murid-muridnya itu yang sudah masuk Allah, ya, itu kadang-kadang nggak dipanggil langsung dengan namanya, manggilnya dengan Zaid. Ya. Kalau yang habaib, kalau yang bukan habaib ya Syekh, ya Syekh pulang. ya Syekh Fulan. Ada ta'zim pada lima muridnya. Ya. Kalau kadang-kadang sekarang kita ndak marah kadang-kadang muridnya dipanggil, eh dul dul, ya, oh, dul dul maaf maaf eh ya saya minta adab bahwa ya, ya, bukan akhlak seperti itu tidak baik ada ada lain apa namanya itu becakan atau itu yang kayak gitu tukang becak. nah, ini coba sekarang masuk pondok semua masuk markas becakan. kan ada tukang becak itu pas markasnya nanti duduk di situ nanti duduk terus itu duduk itu lihat, duduk dari dua tempat itu dilihat yang itu situ ngomongnya mereka tukang-tukang beca sama ngomongnya santri. Kalau yang sebenarnya kalau beca anak ngomong toto, yo. Kemudian nah, kalau yang satunya santri-santri, ya ya ya akhi, sayyid, ya habib, ya ustaz, Kayak tidak ada orang yang ada namanya di sini. Ustaz, ya tayyib, ah ya tayyib, di Hadramut ya Tayyib bisa. Ah, ya Tayyib. Ya Zain. Ada ah, beda. Lah terus kalau di pondok kayak gitu, ya, tahu eh. Nah, terus bedanya sama ini apa? Anak mau tanya nanti. Duduk sama tukang becaan sama yang orang ini bedanya apa? Ini pikir sekarang. Iya, tidak ada bedanya kelas. Sedangkan santri itu, ya, kata Habib Umar, santri yang hakikat santri yang betul-betul zen itu yang dia ia dia bil akhlaqi khususnya asap besut beda dengan orang pasar kalau santri itu enggak jahat santri itu halus ada oh ini orang santri ini orang pasar bisa dibedakan santri kumpul sama orang pasar kumpul itu lain oh, ini kan tahu jahat jadi ngomongnya halus ya rasi yang ini orang pasar maka maka plok-plokan patok gulat-gulatan naik wong pasar santri ya santrinya kopi antok bondo kopi antok nggak tahu tapi alamnya sama tidak ada bedanya ya. makanya pernah ada satu orang santri ada satu dua orang ulama ayo mana yang top santri itu santri anak santri anak itu loh apal semua Sabina Akidatul Awam, Muhtar hadir apal semua Arba'in Nawawi, apal Juz 2930, apal. Itu anak punya santri. Kalau santri yang satunya anak, mungkin anak punya santri dah apal itu semua. Ya Safina sama ini mungkin toh. Wah orang tak jauh harus tauhid apal semua anak punya santri. Tapi nyoba, air santri ini sama santri anak dites. Mana yang santri betul-betul? Ayo, ayo, yang tanya kita apa? Tidak usah kita Santri itu kumpul di situ ya. yang kumpul di sini. Terus dilempar batu. Ya. Tengah-tengah yang namanya ah, majelis tadi dilempar batu. Mana santri itu ya, apa santri yang lain aja? Ya. ya wis coba. Ya. Yang pertama santri pondok lain. Ya. Yang pertama santri Anwar Taufik dulu dilempar batu. Begitu santri tengah-tengah, setan, bajingan. Hasan apa ini Allah harus Allah ada ada santri luar kau santri yang lain dilempar batu dilempar begitu batu Allah semuanya itu sama Allah ya istighfar semua ya Allah ya apa santri itu apa santri yang lainnya diridhoi sama Allah. Ini santri. Ini bedanya santri. Santri cuma pinter ngapalkan itu tuh nggak punya akhlak ya percuma. Harus beda sama orang pasar. Harus beda sama orang-orang yang nggak punya akhlak. Orang nggak nuntut ilmu. Ini baru santri. Nah ini loh, ini loh baru santri. Pewarisnya Rasulullah. Maka itu ayo hak ah al ditiru dicontoh dicontoh itu tidak apa-apa nyontoh itu tidak apa-apa jangan nyontohnya itu apa namanya dengan main-main nyontoh dengan ini nah, akhirnya akhlaknya solihin ini kita buat mainan ya. nanti habis gini oh, nanti anak habis gini kalau keluar panggil semua itu satu-satu apa terus ketawa ngakak ngakak hmm. ada tuh salah nanti ketawa akhlaknya Rizal bikin mainan di mata ente ini ente ini syaitan apa malaikat ya syaitan kan ya hak al akhlak baik akhlak yang khair khair itu diketahui sama syaitan nah, kalau kita orang ketawai akhlaknya seperti ini ya tapi yang dibilang dalik bukan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah memberikan akhlak yang baik kepada kita sekalian, budi pekerti yang baik dengannya insya Allah kita akan mengirim dengan kaum solihin dan dengannya kita akan sampai sebagaimana mereka sampai menuju kedekatan kepada Allah. Amin ya rabbal فتح الله تعالى بالعظيم والرحيم محمد آل سيدنا محمد وعلى المرسلين والملائكة المقربين ويتقوا الله يزيدنا وإياكم ويتحلنا وإياكم أخلاق أدب الكمال وأن جعل وإياكم من المتخلدين والآتين بأدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يحسن اللهم اللهم أحسن أدابنا وأحسن أخلاقنا بجد محمد وعلى جميع اللهم أحيي فينا محبة الرسول وأحيي فينا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأحمد الصالحين اللهم أحيي فينا أخلاق الرسول وآداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وعلى آله النبي محمد صلى الله عليه وسلم